Kembali kita lanjutkan bahasan Tarbiyatul Aulad dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada poin eh, eh, walil la'ab awqat. Dan main itu ada waktunya. Oleh karena itu maka janganlah Anda biarkan anak main di waktu-waktu sholat. Terutama sholat Jumat. Karena Rabbuna, karena Allah telah melarang kita untuk melakukan jual beli. Jual beli adalah satu aktivitas yang pada asalnya adalah halal. Allah larang jual beli pada waktu sholat Jumat sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya li salati yaumil jumu'ah" Jika terdengar seruan yaitu adzan pada hari Jumat, segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan pesan pokok yang bisa kita ambil dari hal ini adalah aktivitas yang menghalangi orang untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah datang gelapnya malam atau amsaitum atau kalian ya, berada di waktu petang maka tahanlah anak-anak kalian jangan eh, jangan biarkan keluar rumah karena setan sedang tersebar luas pada saat itu. Oleh karena itu tahanlah al-aulad al-anak-anak kubail beberapa saat sebelum ini bentuk dari kobel. Kobelu sebelum kubail ya sebelumnya namun cuma dikit saja beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari. Jadi mungkin kalau uh, maghrib itu jam 6 ya setengah 6 atau uh, semisal itu anak-anak mulai ditahan tidak boleh main di luar. Wadzalika lintisyar syayatin itu karena tersebarnya setan, mulai tersebarnya setan pada waktu-waktu itu. Demikian juga kontrolah al-aulad. Untuk tujaha terhadap hadal hawas al-kurawi. Kontrolah anak jangan sampai terkena gila bola. Gila dengan bola, mania bola. Wajunun malaib. Dan eh, gila karena lapangan bola yang ini menghilangkan akal dan kegilaan tersebut naik sampai ke hati wa yadhabu ba'idan ba'idan kemudian membawa semakin jauh dan jauh eh, membawa semakin jauh cinta karena Allah dan benci karena Allah kemudian akhirnya dibuanglah cinta dan benci karena Allah janiban di sisi yang jauh diganti dengan cinta karena klub bola dan benci karena klub bola. Ya. maka jadilah asobiyah ya, nah, kurawiyah, Ya. fanatisme bola. Wadhalika dan hal tersebut karena banyak anak-anak muda uli'u. Uli'u itu ya, maniak bahasanya di sini, cinta yang sangat berlebihan dengan permainan bola watasdik dan menjadi supporter Ba'dil Firaq sebagian kesebelasan. Karenanya kemudian mereka menelantarkan sholat, mengikuti kesenangan, bukan hanya sholat at-talul masalih, mereka telantarkan hal-hal yang maslahat dan berbagai macam manfaat. Ini, boleh jadi kerjaan atau kemudian bisnis dan sebagainya, belajar ditinggalkan wal amal dan berbagai macam aktivitas mereka sibukkan waktu mereka dengan kila wakal tentang bola nah, tentang isu-isu bola fa nusibat bainahumul adawah kemudian ditegakkanlah dan terjadilah di tengah-tengah mereka permusuhan dan tersebarlah di tengah-tengah mereka kebencian bisa babi farikin disebabkan satu kesebelasan yang kalah yang mengalahkan satu kebelasan, kesebelasan wafaza alaih dan menang menghadapi kesebelasan yang lain. Wa innahu dan sesungguhnya satu hal yang mengherankan dan betul-betul mengherankan ucap itu heran yang lebih tinggi dibandingkan ajib. Ini nah, ajib itu heran, level yang lebih tingginya ujab. Eh, sila al-amr bil abna ya, bahasanya kegilaan bola ini sampai pada anak-anak muda bahkan banyak orang tua ila hadal wada pada satu kondisi al-murzi yang menghinakan wataroti tarot itu jatuh hina al-muzri yang memalukan Ya, tentang urusan bola dan menjadi supporter Al-Andiyah klub-klub bola. Pemada ya. asana apa sih yang uh, uh, kita harapkan untuk kita petik dan kita dapatkan di balik menangnya satu kesebelasan atas kesebelasan yang lain. Nah, apa sih yang uh, kita harapkan? Anarbah keuntungan yang bisa kita dapatkan menjarak dikarenakan menangnya Belgia mengalahkan eh, Perancis atau kalahnya Italia menghadapi apa ini Romania Romania itu apa negara nama negara Wamada sanaksiru dan kerugian apa yang akan terjadi apabila kesebelasan Mesir kalah menghadapi Tunis atau ketika Mesir menang menghadapi Kuwait. Nah. Eh, apa ruginya dan apa manfaatnya. Wa mahwal aid, apa yang akan kembali kepada kita, manfaat apa yang kembali kepada kita dari sisi agama dan dari sisi dunia. Ya, jika kesebelasan di Mesir namanya Ahli menang dengan kesebelasan di Mesir yang, lama, yang lain namanya Zamalik. Ya, jika ahli menang melawan Zamalik atau fazat al-Zamalik kemudian menang Zamalik menghadapi ahli. Ya, nampaknya ini nama klub di Mesir. Klub bola di Mesir atau kesebelasan di Mesir. Alaysa minal arf bukankah satu hal yang memalukan dan satu kehinaan atas kita dari sisi agama dan dunia. Jika kita cinta wa atau nulak bacanya bentuk majhul uh, maniak berlebihan atau maniak dengan laibi kurah dengan para pemain sepak bola yang mereka adalah orang-orang yang atau sebagian dari mereka adalah orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, lalu dari kitabullah. Nah, kemudian kita pun membuang-buang waktu kita untuk menyanjung pemain bola tersebut dan membela-belanya. Alaysa minal inkit, intik, uh, intikas, bukankah satu kondisi yang terbalik? Ketika kita beri nama anak-anak kita dengan nama orang kafir, gara-gara dia mahir main bola. Sungguh satu hal yang jelek, seorang menamai anaknya dengan nama Maradona. Itulah seorang pemain bola al-kafir yang kafir, al-muttaham fiirdihi yang tertuduh eh, kehormatannya, ya dibicarakan ada isu santer kalau dia ya, bukan lelaki yang menjaga kehormatan namun tukang berzina mutaham bi tarwijil mukhaddirat dan tertuduh kalau dia adalah orang yang menyebarluaskan narkoba pengedar narkoba fafakir ayuhal muslim fi sya'nika wa fi nafsika maka pikirkanlah wahai seorang muslim perkara Anda pikirkanlah dalam diri Anda sendiri maka sesungguhnya bukalah mata yang buta akan tetapi hati yang buta hati yang ada di dada yang buta sesungguhnya agama kita tinggi dan tidak akan dikalahkan oleh yang lain ya, namun umatnya yang melakukan hal-hal yang menghina, eh, menyebabkan hina dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tiada keraguan tentang datangnya kiamat dan Allah akan membangkitkan man fil kubur orang yang ada di dalam kubur. Dan siapa yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa yang cinta dengan orang kafir karena dia pemain bola, maka Allah akan kumpulkan dia bersama orang kafir. Dan siapa yang dan tidaklah orang yang membenci ajaran eh, Ibrahim, jadi dia adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, kemudian eh, saatun sa'ah, sesaat dan sesaat dihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Handullah al-Usaidi dan beliau adalah min kutab di antara juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handullah mengatakan Abu Bakar bertemu denganku. Eh, Abu Bakar bertanya, bagaimana kabarmu wahai Handolah? Maka Handolah mengatakan, Handolah telah jadi munafik. Eh, Abu Bakar mengatakan, Subhanallah, apa yang kau katakan? Maka Handolah menjelaskan, kita atau kami atau saya, ketika di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul mengingatkan kita tentang neraka dan surga, hatta sampai-sampai kaanna ra'yal ain seakan-akan kita itu melihat dengan mata kepala maknanya ka'annana naraha bi ayunina seakan-akan kita melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita dan ketika kita keluar dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian afasna kemudian kita sudah sibuk dengan al azwa dengan istri, anak, wa dan eh, bisnis, ya, aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Eh, makna afasna istagholna. disebut ya, sibuk dengan istri, bisnis dan anak-anak. Fanasina kathiran. Maka banyak yang kita lupa. Ya, surga sepertinya lupa, neraka sepertinya lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, Wallahi innala nalqa mislahada. Demi Allah saya juga mengalami semacam itu. Sama kalau gitu. Kata Abu Bakar. Maka berangkatlah aku dan Abu Bakar sehingga kami menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi. hantullah mengatakan, ya, hantullah telah munafik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Mamadahka, apa yang terjadi? Apa itu? Wahai Rasulullah, ketika kami di dekat anda, kemudian anda ingatkan kami dengan surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kami. Namun ketika kami keluar dari tempat Anda, kami sibuk dengan istri dan anak serta bisnis, nasina kathiron, banyak hal yang kami lupakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi Allah, ya zat yang jiwaku ada di tangannya. Jika kalian terus menerus dalam keadaan kalian sebagaimana ketika kalian pengajian bersamaku, ya, terus menerus dalam keadaan berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian ala furusikum ketika kalian ada di rumah wa fiturukikum dan ketika kalian ada di jalan-jalan. Walakin ya handolah saatan saatan. Wa handolah ya, ada saat sesaat dan sesaat Nabi katakan tiga kali. Ya, ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk bisnis, ada waktu untuk bercengkrama, Eh, dengan istri, dengan anak, main-main, eh, semuanya ada saat dan saatnya. Dalam lihat yang lain yang juga dilihatkan oleh Muslim dari Handalah. Qal Handalah mengatakan kami di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada kami dan mengingat dan fatha fatha Quran nara kemudian cerita tentang neraka. Kemudian aku ya, kembali ke rumah, ya, aku tertawa dengan anak-anak, aku bercanda-canda main-main dengan istri. Fakhrajtu maka aku keluar rumah, aku berjumpa dengan Abu Bakar, aku ceritakan hal itu pada Abu Bakar. Fakal maka Abu Bakar mengatakan wa ana qad fa'altu mislama tadhkuru aku pun melakukan dan mengalami semisal yang kau sebutkan. Lalu kami pun berjumpa dengan Rasulullah Rasulullah mengatakan uh, kemudian Handalah mengatakan wa Rasulullah Handalah munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah mananya ukfuf ya, terjemah bebasnya diam. Fahadas tuhum maka aku sampaikan kepada Nabi bil hadis perkataan yang tadi telah diceritakan. Maka Abu Bakar mengatakan wa ana qad fa'altu ma fa'ala wa Rasulullah keadaan pun sebagaimana keadaan Handola. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Handola tu saatan wa saatan. Wa Handola sesaat dan sesaat. Seandainya hati kalian itu terus menerus kama takunu inda dzikri sebagaimana saat dzikir niscaya malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian sampai-sampai malaikat akan mengucapkan salam kepada kalian fituruk ketika kalian di jalan. Naam eh, itu demikian hadisnya saatan saatan ada waktu untuk ini ada waktu untuk itu ada waktu untuk marah senang-senang dengan anak ada waktu untuk sungguh-sungguh dalam beribadah dan disinilah keindahan Islam waqad ja'alallahu likulli syain qadra Allah telah menjadikan untuk masing-masing itu kadarnya sendiri-sendiri. Ya, e, kemudian me, melatih anak untuk taat sejak kecil maka anak itu sepatutnya dilatih wayu awat dibiasakan untuk taat dan melakukan aktivitas kebaikan menjaga diri dari kemungkaran sejak kecil Nih. maka ketika dia belum dosa bukan berarti diajari misalnya pakai pakaian yang buka-bukaan namun diajari pakai pakaian yang menutup aurat ya ya meskipun jangan terlalu keras seakan-akan dia seperti sudah dewasa yang berdosa. Namun ya uh, sekedar diingatkan mengikuti menyesuaikan usianya ini aurat ya jangan dibuka malu dan sebagainya. Wakat qala syair seorang penyair Arab mengatakan wayan sa'u nasi'u nasi'ul fityani minna alam makana awadahu abuhu. Maka tumbuh besarlah pertumbuhan seorang pemuda atau ya anak muda di antara kami sebagaimana yang dibiasakan oleh ayahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah satu sahabat, Aslam tak engkau masuk Islam membawa ma'aslaf tamin khairin kebaikan yang kau lakukan sejak dulu. Nih, artinya Eh, hal-hal uh, kebaikan yang telah engkau lakukan sebelum Islammu itu akan tetap awet bersamamu bahkan akan bertambah ba'da islamika setelah engkau masuk Islam catatan kaki dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam nah, ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam dan Nabi tidak mengubah namanya ini dalil bolehnya bernama dengan Hakim tanpa alif lam Eh, radhiyallahu anhu annahu qal ya, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pendapatmu berbagai hal yang kuntu dulu aku beribadah dengannya di masa jahiliyah yaitu aktivitas sosial min silatin menjalin hubungan baik dengan kerabat kemudian itaqah memerdekakan budak dan bersedekah adakah ganjarannya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Hakim bin Hizam, Aslam ta alama salafakalaka min khairin. Engkau masuk Islam bersama berbagai macam kebaikan yang dahulu ada bersamamu. Wakat kana min hajihi dan ada di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melatih anak-anak ala taat untuk taat sejak kecil dan bahkan memotivasinya. Nabi ali SAW mengatakan perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun dan tahun di sini pakai hijriyah. perhatikan pakai hijriyah dan bukan pakai masehi. Dan dari sini para kemudian ulama banyak jumhur ulama mengatakan tolak ukur tamyiz itu tujuh tahun. Watribuhum alaiha berikan hukuman fisik gara-gara kedisiplinan tentang masalah salat ketika mereka berumur sepuluh tahun. Demikian juga ketika mereka telah berumur sepuluh tahun, fariku bainahum fil madaji. Maka pisahkanlah di antara tempat tidur mereka. Ya, ya, maka umur 10 tahun adalah umur ya, dan yang dimaksud dengan pisahkan di sini sebagaimana pernah telah kita sampaikan di awal adalah pisahkanlah e, kamar tidurnya di antara anak laki-laki dan anak perempuan dan pisahkanlah kasurnya di antara sesama e, laki-laki e, dan di antara sesama anak perempuan. Ya, maka ya, pakai ranjang tingkat misalnya sama-sama anak perempuan ada yang tidur di atas ada yang di bawah atau semacam itu. Dan dari sini kemudian terdapat dalil ya, untuk uh, terlarangnya ikhtilat campur baur dengan sesama jenis sejak umur 10 tahun. Ya, sejak umur 10 tahun itu uh, semestinya ya, kondisinya kondisi seorang itu adalah ya, tidak ada ikhtilat campur baur antara lawan jenis. Ya, jika demikian sesama saudara, maka ya, dengan orang lain, orang asing tentu membabil aula. Ya, hada ma'kaunihim ghaira mukallafin padahal mereka di umur tersebut belum mukallaf. Dan telah lewat bahasanya Nabi Shallallahu telah lewat e, kutipan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah satu korma zakat e, eh, fastakhojaha dan Nabi melihat e, cucunya e, Hasan memakan salah satu korma zakat satu butir korma zakat Nabi keluarkan dari mulut e, cucunya sambil mengatakan muh, muh e, kuh kuh Tidakkah engkau tahu bahasanya keluarga Muhammad tidak boleh makan zakat atau sedekah? Demikian juga kita lihat para sahabat melatih anak-anak untuk berpuasa. Sampai mereka buatkan untuk anak-anak mereka permainan atau mainan dari kapas. Dan mereka sibukkan anak-anaknya biha dengan mainan kapas tersebut ketika mereka lapar. Dan hal tersebut sampai tibalah waktu merib maka mereka disibukkan dengan mainan yang penting bagaimana eh, yang penting terlatih untuk bisa puasa penuh dan mereka pun lebih mengutamakan anak-anak untuk menjadi imam sholat pada banyak orang jika anak tersebut yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ma'asirori sinihim meskipun umurnya masih sangat belia. Yeah. Ya, sebagaimana ada salah satu sahabat eh, yang dalam umur 6 atau 7 tahun jadi imam di masjid kampungnya karena dialah yang paling banyak hafalannya. Dan telah lewat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Abi Salamah, artinya adalah eh, anaknya Ummu Salamah tentunya, ya, yang Nabi ini eh, apa namanya berarti anak anak tiri. Ya, Nabi berkata kepada anaknya Ummu Salamah, Ya hulam wahai anak, sebutlah nama Allah, makalah dengan tangan kananmu dan makalah makanan di dekatmu. Dan ini masih anak-anak belum balik. Namun ditegur, namun diajari, diingatkan, dilatih untuk eh, terbiasa dengan kebaikan. Dan telah uh, demikian juga Ibnu Abbas, beliau mengikat budaknya Ikrimah bil kebeli dengan tali ya, pada dua kakinya supaya mau menghafal Quran dan hadis. Ya. Maka Ibn Abbas punya budak namanya Ikrimah. Ya, ketika Ikrimah ini kecil, ya, hobi main, ya, disuruh ngaji, tidak mau akhirnya jam ngaji dipanggil ditali eh, eh, kakinya ya, supaya tidak main kemudian dengarkan Ibnu Abbas menyampaikan pengajian eh, dan di sini sampaikan untuk ngapal Quran dan hadis ya, akhirnya dalam tanda kutip terpaksa jadi ulama besar nah, nah Eh, dan jika kita buka Ibnu Kasir, oh, puluhan atau ratusan bahkan ribuan nama Ikrimah disebut. Ikrimah, Ikrimah, Ikrimah. Ini hasil ditali itu. Nah, <laughs> hasil tali ya, kakinya ditali itu hasilnya di Ibnu Kasir ribuan nama Ikrimah disebut bolak-balik. Eh, ketemu ayat pasti nyebut eh, apa pendapat Ikrimah tentang ayat tersebut. Apa Eh, komentar Ikrimah tentang ayat. Ini hasil dari ditali. Ya. Ya, maka sebagian orang memang cocoknya dipaksa untuk belajar, untuk sungguh-sungguh. Ya, meskipun ini tidak bukan kaidah umum. Ada yang dipaksa nggak cocok, ya, ada yang dipaksa cocok, ada yang dipaksa malah tambah nah, tambah kemudian keras, tambah anti, ada yang dipaksa dia mau tunduk mau kemudian uh, ya mau kemudian manut dan seterusnya ya, maka kewajiban pendidik secara umum dan orang tua secara khusus ya, melihat ya, anak ini modelnya seperti apa cocok nggak dikerasi tidak semua kekerasan cocok untuk anak ada yang dikerasi ya itu cocok ya sebagaimana Ibnu Abbas ngerasi Ikrimah itu cocok sukses, ada juga yang anak-anak yang tidak cocok ya, dengan sistem keras Demikian juga mereka para sahabat, mereka membawa anak-anak kecil mereka untuk kegiatan haji berdasarkan fatwa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan bebani anak-anak ya, latih mereka untuk kebaikan dan tugas-tugas aktivitas yang manfaat ya, dilatih bukan hanya dibiarkan main dan selalu main namun ada uh, kaitnya ada batasannya yaitu jangan bebani anak lebih dari kemampuannya ya, dan jangan serahkan pada mereka pekerjaan yang mereka tidak ya taham maluna ya mereka tidaklah Ya, kuat untuk memikulnya. Maka bagian dari bagian dari apa, melatih anak pada ketaatan adalah melatih anak untuk melakukan aktivitas rumah, melatih anak untuk berbakti pada orang tua, membantu orang tua. Ini aktivitas ketaatan. Namun ya, kondisikan sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fisik anak. Allah Ta'ala Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidaklah membebani satu jiwa lebih dari kemampuannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pelayan yaitu budak. Jika demikian yang Nabi katakan kepada budak, maka anak sendiri tentu mimbabil aula. Janganlah kalian bebani mereka budak dengan pekerjaan yang yarlibuhu. Mereka tidak mampu, mereka kalah kalah dengan kerjaan tersebut artinya tidak mampu. Jika kalian bebani mereka ya, beban yang berat, bantu. Ya, maka sesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, kalau belum mampu, ya, ya statusnya bantu-bantu, jangan jadi pemain pokok. Ya, ya, boleh jadi diajari untuk cuci piring, ya dia cuma ya boleh jadi bersihkan saja, nyiram airnya yang ngasih sabun ibunya atau bapaknya atau dia diminta untuk nata piringnya dan sebagainya. Ya, kalau kemudian cuci menyuci ya karena belum mampu ya maka ditugasi sekedar untuk ngambil jemuran atau kemudian masukkan pakaian ke dalam e, mesin cuci atau yang lain disesuaikan dengan kemampuan si anak. Maka jika demikian Nabi perintahkan untuk budak, jika kalian kasih beban yang ya, yang berat, bantu. Artinya dia cuma sekedar bantu-bantu, maka anak mimbabil aula wa aula. Kemudian eh, ya, orang tua yang bijak semacam ini termasuk dalam sabda Nabi saw Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, Ya, di antaranya dia adalah artinya dia menjadi penguasa dan di antara penguasa adalah orang tua, penguasa atas anak-anaknya. Syai'an meskipun kekuasaannya itu kekuasaan yang sangat kecil. Ini dia ngurusi, dia punya kekuasaan, kekuasaan yang sangat kecil. Kekuasaan guru di kelas, kekuasaan dosen di orang kelas, kekuasaan orang tua di rumah, kekuasaan kecil-kecilan. Lalu ternyata si penguasa tadi syakka alaihim menyusahkan yang dia pimpin fashkuk alaih. Maka ya Allah timpakanlah kesusahan untuknya. Namun siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin syai'an meskipun itu remeh atau kecil kekuasaannya kemudian dia bersikap lembut maka sikapilah lembut orang tersebut. Dikatakan oleh Muslim dari Aisyah. Dan Ibnu Umar ditawarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad bersama Rasul pada saat perang Uhud. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Nun Ditawarkan pada saat perang Ahzab, Nabi menerimanya dan membolehkannya. Diatkan oleh Bukhari atau kita lihat catatan kaki terlebih dahulu. Wafi akhir di akhir hadis disampaikan Nafi mengatakan Eh, qadim Ta'ala aku menemui Umar bin Abdul Aziz ketika itu beliau jadi khalifah. Perlu diketahui sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah dia jadi gubernur Madinah. Ya, maka ketika berbicara tentang kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, ada kekuasaan dia saat jadi gubernur dan ada ya, kekuasaan dia saat jadi khalifah. Nah ini eh, saat beliau telah jadi khalifah. Maka aku sampaikan pada beliau hadis ini. Hadis yang nanti akan kita baca. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkomentar, ini adalah batasan antara anak-anak dan dewasa. Wakata kemudian eh, Umar bin Abdul Aziz memberikan instruksi ila umalihi kepada para amilnya. Amil di sini maknanya gubernur. Ya, gubernur dalam istilah di masa silam sering disebut dengan sebutan amil. Ya, pekerja. Ya, amil atas daerah ini, amil atas daerah itu artinya gubernur. Ya, ay, uh, eh, perintahnya kepada para gubernur adalah ya, bebani atau tetapkan liman balagha khamsa asrota untuk anak-anak yang sudah berumur 15 tahun. Kemudian ya, sedikit melebar tentang masalah usia dewasa. Eh, walil ulama akwalun fi tahdidil bulughi dan para ulama berselisih pendapat, ada sejumlah pendapat tentang tolak ukur usia balik. Yang pertama adalah al-ihtilam. Adalah ihtilam mimpi basah. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya para ulama sepakat bahasanya ihtilam bagi laki-laki ataukah perempuan menyebabkan wajibnya orang tersebut bihi dengan sebab ihtilam wajib untuk melakukan berbagai macam ibadah, berhak untuk mendapatkan hukuman had dan segala macam ketentuan hukum. Dan ihtilam yang dimaksudkan di sini adalah keluarnya air mani, ada fi yang muncrat, yang memancar, baik dengan sebab jima atau yang lain dalam kondisi terjaga ataupun tidur. Ya, maka ini yang disepakati. Ya, tanda balik yang mujma'un alaih itu ihtilam, keluarnya air mani, mimpi basah atau yang lain. Ya. Itu disepakati. Yang lain diperselisihkan. Kemudian yang kedua ada al-imbat, tumbuhnya bulu kemaluan. Hal ini disebabkan tindakan terhadap Bani Quraidah. Yaitu min anna man ambata Ya, siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya maka akan dihukum mati karena dianggap dia mukotil. Dia adalah orang dewasa yang ikut perang. Lama hukima alam mukota, mukotilatihim tatkala diberikan fonis bahasanya mukotil ya, yang ikut terlibat dalam perang itu dihukum mati. Ketika mereka Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah ini mengkhianati Nabi Ibnu Hajar mengatakan maka Imam Malik, Al-Lais, Ibn Sa'ad, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Iktabar menganggap bahasanya al-inba tumbuhnya bulu kemaluan itu adalah tolak ukur dewasa. Dengan alasan ini, jadi ini jadi pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Illa anna malikan akan tapi Imam Malik tidaklah menegakkan hukuman had kalau e, tanda baliknya cuma ini. Ketika ada anak-anak yang mencuri dan diketahui dia sudah tumbuh bulu kemaluannya, kalimat e, kalimah Malik belum belum menjatuhkan hukuman had. Alasannya li E, Alasannya masih belum jelas. Kebalirannya belum jelas. Masih ada subhat anak-anak sebab anak-anak itu artinya ya masih teranggap ada unsur anak-anak yang menyebabkan belum layak untuk mendapatkan hukuman. Namun Imam Syafi'i menjadikannya dia tolak ukur dewasa namun khusus untuk orang kafir. Eh, kalau orang kafir, nah, tolak ukur dewasanya sehingga dia dianggap mukotil ataukah tidak, terlibat dalam perang ataukah tidak, tolak ukurnya ini. Waktulifa kauluhu fi muslim. Dan namun perkataan Imam Syafi'i itu tidak selaras satu dengan yang lain tentang tentang muslim. Dan ada pendapat yang lain yang ketiga mengatakan bahasanya tanda di antara tanda balik adalah sampai berumur 15 tahun berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dan di antara pendapat demikian adalah siapa? di antara berpendapat umur 15 tahun sudah tolak ukur balik adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau juga ulama. Ya, beliau penguasa sekaligus ulama. Ya, redaksi hadisnya dari Jurnafi Ibnu Umar bercita padaku bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aradahu yauma Uhud. Apa itu aradah di catatan kaki? Aradul jais artinya mengecek kondisi pasukan sebelum berlangsungnya peperangan. Dinazar untuk melihat hayah kondisi dan e, ketertiban mereka, kedisiplinan mereka. Maka Nabi melakukan pemeriksaan sebelum terjadi perang Uhud e, dan e, dan aku ketika itu adalah berumur 14 tahun Nabi tidak bolehkan. Namun kemudian ketika Nabi mengecek pasukan pada saat perang Khandaq, aku berumur 15, 15 tahun dan Nabi pulihkan. Dan terdapat beberapa anak kecil menghadap Rasulullah Sallallahu untuk berbaiat, namun Nabi enggan untuk membaiatnya. Contohnya diatkan oleh Nasai dengan sanad yang hasan dari Harmas ibn Ziyad. Beliau mengatakan aku julurkan tanganku ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu aku masih kanak-kanak supaya Rasul membayatku, namun Rasul tidak mau membayatku. Kemudian diatkan oleh Al Bukhari dari jalur eh, Abdullah ibn Hisham Ya, dan Abdullah bin Hisam ini eh, menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa oleh ibunya Zainab bintu Humaid menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Zainab binti Humaid mengatakan wahai Rasulullah bayatlah dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa serirun dia masih anak-anak. Ya. Kemudian di antara nasihat berkenaan dengan sikap dengan anak, turai ahwala sirar wa kudratihim. Maka perhatikanlah dan pertimbangkanlah kondisi anak-anak dan kemampuan mereka. Ya, maka ini ya mirip dan serupa dengan poin sebelumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika salah satu kalian jadi imam sholat untuk banyak orang, maka percepatkanlah sholat. Karena di antara jamaah itu ada anak kecil, orang tua, dan yang lemah, orang-orang yang fisiknya lemah dan orang sakit. Dan jika salah satu kalian sholat sendiri, maka silakan dia sholat sebagaimana yang dia mau. Ini jadi mahalus syahid adalah fa'inafim asorir. Ada anak-anak kecil yang ikut sholat di masjid, maka jangan panjang-panjang. Maka hadis ini dalil bolehnya anak-anak ya, jamaah di masjid. Ya, bolehnya anak-anak dijak oleh orang tuanya untuk pergi ke masjid. Oleh karena itu Nabi katakan, Nabi pesan kepada para imam masjid, fa'inna fihim asrir. Di antara mereka ada yang masih anak-anak. Kemudian hadis ini dalil bahasanya ya, sikap para sahabat meskipun sakit pergi ke masjid ya, pilihan praktek para sahabat yaitu mereka memaksakan diri meskipun kondisi sakit untuk pergi ke masjid. Wal marid ada di antara mereka yang dalam kondisi sakit. Ya, meskipun sakit memang itu boleh e, sholat di rumah, namun praktek sahabat mereka lebih memilih di masjid daripada di rumah. Kecuali memang betul-betul tidak bisa pergi ke masjid. Oleh karena itu di hadis yang lain Ibnu Mas'ud menceritakan di masa Nabi ada sahabat yang dipapah dua orang e, untuk ditegakkan di saf, artinya jamaah. Dipapah dua orang itu sakit berat. Tidak ya, e, mungkin cuma pilek kemudian e, dipapah dua orang, tidak mungkin. E, dipapah dua orang, bahkan tidak cukup satu orang. E, dipapah dua orang, bukan satu orang, namun dua orang. Ini sakitnya sakit berat. Namun gimana? Apa kemudian di rumah? Ya, enggak. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat itu meskipun uh, di papa uh, dua orang harus perlu ngerepotin dua orang untuk berangkat dan pulang itu dijalani demi sholat di masjid. Dan Nabi pun mengatakan seandainya orang itu tahu manfaat sholat jamaah subuh, demikian juga isya di masjid, maka akan pergi ke masjid meskipun sambil berangkat. Siapa itu orang yang pergi ke masjid sambil merangkak? Orang sakit, bukan orang sehat. Orang sehat nggak perlu merangkak, kurang kerjaan lo gimana? <laughs> kurang kerjaan lo gimana? Orang sehat merangkak ke masjid. Jalan aja biasa. Ini merangkak, nabi katakan orang yang faham ganjarannya, orang yang faham ganjaran sholat jamaah, ya, meskipun sakit dia akan ke masjid. Meskipun sakit, dia akan pergi ke masjid jika orang itu faham salat berjamaah. Maka riat-riat ini menunjukkan bahasanya ya, orang yang sakit meskipun dia boleh di rumah lebih afdol di masjid. Meskipun boleh di rumah namun lebih afdol di masjid. Kalau ngerti ganjarannya, kalau ngerti besarnya pahalanya. Kemudian e, di antara kemudian kaidah dalam masalah e, pendidikan anak satu kaidah yang penting takfiful itab e, adalah teguran yang ringan. Hmm. Di antara bentuk ringannya teguran ya Mbak tentu tidak terus menerus. Ya Ya, tidak terus menerus. Tidak semua kesalahan ditegur. Itu diantara bentuk teguran yang ringan. Tidak semua kesalahan dipermasalahkan. Ada hal-hal yang ya maklum anak-anak ya biarkan. Ya, ya ada hal-hal yang parah, bahaya, gawat. Nah itu yang ya, patut ditegur. Dan negurnya pun ya negurnya pun tidak terus menerus. Ya, sekali ya sudah. Ya, demikian juga di antara bentuk tarfiful aitab tentu ya, salah pertama tidak langsung ditegur. Ya, maka boleh jadi dia lalai. Nanti kemudian dia ingat dengan sendirinya. Kok diulangi lagi? Nah baru ditegur. oh ini memang ya, memang kemudian seenaknya, nah, itu baru ditegur. Kalau dia lupa karena anak-anak dia lupa, akhirnya uh, dia melakukan kekeliruan. Uh, setelah melakukan kekeliruan dia kemudian baru kata orang Jawa, ngeh, oh iya salah ini ya. Uh, maka tidak perlu ditegur. Karena dia sendiri sudah bisa mengetahui kalau dirinya keliru. Uh, tapi kalau kemudian kelihatan bandelnya, bangkangnya, nah itu baru yang kemudian ya, ini memang bibit-bibit untuk bandel, nah, itu baru kemudian ditegur. Ya, tegurannya pun bahasanya bukan ya, dari uh, eh, bahasa yang menyesuaikan, nggak seperti ya, bos yang uh, marah besar sama karyawan, karyawannya misalnya, tentu tidak pakai bahasa-bahasa demikian. Hmm. Tentu nggak perlu kemudian sambil mukul meja keras-keras dan sebagainya. Ini anak-anak. Ini bentuk takfiful itab ya Maka kaedahnya untuk anak-anak pada dasarnya karena uh, kondisi kejiwaannya, kemudian usianya, kemampuan psikologinya, maka uh, kalau perlu ditegur maka ditegur. Namun ya, teguran yang ringan. Kenapa perlu teguran yang ringan? atfal kotorot akliyah. Karena anak ini punya kada kemampuan berpikir yang tentu akal lebih eh, sedikit tanpa ragu dibandingkan laki-laki dewasa. Faturai idan jika demikian maka perhatikanlah kemampuan akal mereka. Di antara bentuk teguran yang ringan, jangan disalahkan semua yang muncul, kekeliruan yang muncul dari mereka. Jangan salahkan semua. Ada yang dianggap wajar, ada yang dimaklumi, dan ada yang tidak. Bal in Ya, namun jika anda hukum mereka, Anda salahkan mereka, salahkanlah sebagian perbuatan mereka, terjawas kemudian lewati sebagian yang lain, lewati artinya uh, maklumi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan label untuk anak-anak, demikian juga perempuan, bahasanya mereka sufaha. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Wadhalika fil jumlah dan ini tentu secara global. Ya, ini uh, sufaha salah satu maknanya adalah uh, salah satu makna sufaha jemaah dari safi salah satu maknanya adalah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam keadaan ngerti kalau itu keliru. Ini ngerti kalau ini bahaya, namun ya coba-coba atau semacam itu. Ah kayaknya tidak apa-apa lah kan. Padahal itu bahaya. Sebenarnya ngerti secara teoritis ini bahaya, namun lah, ya, sekali dua kali tidak apa-apa. Nah itu namanya safi. Ya. Ya, dan secara umum hal semacam ini ya, eh, tindakan-tindakan safi ini ya, secara umum banyak terjadi pada anak-anak dan banyak terjadi juga pada perempuan. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan laki-laki juga safi. Nah, ya, namun kalau pakai kemudian uh, eh, selanjutnya perbandingan ya, yang uh, dominan uh, demikian itu dilakukan, tindakan safi itu dilakukan kepada anak-anak, demikian juga perempuan. Kama qala dzalika jumhurul mufassirin sebagaimana penjelasan mayoritas ulama tafsir ketika menjelaskan firman Allah taala wala tu'tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Maka janganlah berikan kepada safi harta kalian yang Allah jadikan sebagai penegak urusan kalian. Ya, berikanlah rezeki mereka, berikanlah nafkah mereka, yaitu nafkah makannya dan berikanlah nafkah pakaian untuk mereka Eh, dan katakanlah untuk mereka perkataan yang baik. Dan aku telah sebutkan dalam bukuku Fikih Ta'amul Baina Zawjain firman Allah Ta'ala ya, praktek Nabi dalam masalah menegur istri di surat At-Tahrim ayat yang ketiga ya, Wa asaran nabiyyu ila ba'di aswa, uh, eh, aswajihi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan ya, me, ya, pada sebagian istrinya menyampaikan perkataan rahasia pada salah satu istrinya hadisan satu perkataan namun ternyata ya, istri tersebut mah menceritakannya kepada yang lain Falam mana bihi ternyata tatkala dia telah menceritakan hadis yang Nabi perkataan yang Nabi rahasiakan tadi wa adharahullahu alaih kemudian Allah nampakkan dan Allah perlihatkan kalau itu adalah keliru arfa ba'dahu wa arda an ba'din maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberitahukan sebagian kekeliruannya dan berpaling dari sebagian kekeliruan yang lain. Ya, maka demikian cara Nabi dalam uh, menegur istrinya. Ya, ketika istrinya punya beberapa poin kesalahan, arafa ba'dahu. Ya, Nabi tunjukkan kamu salah dengan ini ini. Dan sebenarnya ada yang lain, namun itu cuma disimpan. Ya, tidak dianggap. Wa Sedangkan yang lain dia lewati saja tidak dianggap. Wabayan tuhunaka dan telah saya jelaskan di buku tersebut fikih ta'amul baina zaujain bahasanya istri jika dia keliru misalnya dalam 10 hal Ya, maka tegurlah di lima saja atau enam atau kurang atau lebih. Dan biarkan teguran jangan ada teguran di sisanya. Fa Allah qala karena Allah menceritakan tentang nabinya arrafa ba'da wa arada an ba'd. Ini ya. Nabi memberitahukan kesalahannya, sebagian kesalahannya dan berpaling dari sebagian yang lain. Fal atfal fi hadal bab kadhalik. Maka sikap kepada anak-anak dalam masalah ini, dalam masalah teguran, itu pun seperti itu. Ya, itu pun seperti itu. Kenapa? Karena titik kesamaan tadi dikatakan di atas safi sama-sama safi. Ya, maka sikap kepada orang yang potensi untuk safahnya itu tinggi, ya, maka adalah dengan sikap yang dicontohkan di sini. Tidak semua dipermasalahkan. Ada yang dimaklumi. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Anas radhiallahu anhu. Anas mengatakan aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dari Anas berumur 10 tahun sampai Nabi wafat Anas berumur 20 tahun. Maka 10 tahun, 10, 11 masih kanak-kanak. Wallahi demi Allah Nabi tidak pernah mengatakan padaku uf sekalipun. Tidak pernah Nabi berkata kepadaku sesuatu yang tidak aku lakukan. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan hal faal takada. Seharusnya kamu begini dan begitu. Ya, ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walau yufham min hada, namun tidak jangan dipahami dari hal ini tidak boleh menghukum dan menegur bikuliah sama sekali. Ini bukan berarti tidak boleh ditegur sama sekali, perlu ditegur. Namun sabata uh, telah terbukti bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah valid bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum sebagian kesalahan dan menegurnya. Ya, di antara kemudian uh, di antara contoh teguran Nabi dalam hal ini kepada istrinya adalah hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan, "Ala hadis hukum anni wa an Rasulillah. Maka aku ceritakan kepada kalian tentang aku dan Rasulullah?" Kami katakan, "Tentu." Aisyah mengatakan, lam makanat lailati." Saat malam itu malam giliranku. Allah tikana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fiha ingdi. Di malam itu Nabi di rumahku. Ingkolaba Nabi pulang. Ya, Nabi pulang setelah Isya Nabi pulang. Setelah sampai di rumah Nabi melepas ridaknya. Ya, nampaknya bila pakai ridak dan izar, ya, ridak dan izar itu pakaian laki-laki ketika kondisi ihram, ridaknya dilepas. Di kamar Aisyah, Ya, ketika satu kamar dengan Aisyah, ya, pulang di malam hari, Nabi ya, ngelepas ridaknya. Warkhola'an alaihi. Nabi lepas sandalnya. Kemudian Nabi letakkan ke keduanya yang dari jelahi di dekat kakinya. Wabasata izarihi ala firasihi. Kemudian Nabi hamparkan ujung uh, ujung izarnya ala firasi pada tempat tidurnya. Dan Nabi Fattoja'a dan tidur berbaring. Falam yalbas ila roithama maka tidaklah berlalu waktu yang lama ila roithama catatan kaki ila roithama ila kodroma kecuali sekedar Nabi mengira aku sudah tidur. Ketika Nabi mengira aku sudah tidur maka Nabi mengambil ridaknya ruwaitan pelan-pelan. Nabi pakai sandal, wahidan pelan-pelan. Dan Nabi membuka pintu, ya tentu juga pelan-pelan. Uh, Fakhoja lalu keluar. Dan itu juga tentu pelan-pelan. Hmm, Akhodarita ruwaidan, ruwaidan maknanya kalilan, latifan, ya sedikit-sedikit, lembut, supaya tidak membangunkannya. Suma aja fahu. Dan Nabi biarkan pintu itu tidak tertutup. Catatan kaki eh, Suma summa jafahu ay aghlaqahu menutupnya. Wa inna ma fa'ala dzalika sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melakukan itu semua fi khufyatin dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak membangunkan Aisyah. Ya, wa yakhruju min eh, anha dan meninggalkan Aisyah yang rubama boleh jadi dia akan tertimpa wahsyah. Ya, wahsyah itu ketakutan karena kesendirian. Finfiradiha ketika dia sendirian di rumah di kegelapan malam. Ya, sum, summa aja fahu berarti dan Nabi menutup pintu, ruai dan pelan-pelan. Fajal tu dar'i firasi. Ya, maka kemudian aku memakai darah Ya, darah maknanya long dress. Ya, ya, semacam jubah. sih aku pakai dari atas kepala. Ya. Di catatan kaki, Fajal tu dar ifirok si dar ulmarah komisuha. Komis. Komis itu long dress. Bukan baju Pakistan tuh. ya. Oh, urfnya orang Indonesia saja. Ya, bukan maknanya secara maknanya. Komis itu long dress, ya, pakaian yang menutup uh, seluruh badan. Pakaian berjahit definisinya adalah pakaian berjahit menutup seluruh badan. Waktu martu kemudian aku memakai khimar. Catatan kaki. Al-qaitu ala ra'si aku pasang pada kepalaku al khimar ke hudung. dan khimar adalah sesuatu yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. Kemudian tu izari. Catatan kaki. tu izari hak ada fil usul. Demikian di usul di uh, usul manuskrip. Jadi di di versi-versi yang ada. izari e, bighairi ba fi awalihi. Maka ana bimakna labistu izari. E, sepertinya maknanya adalah aku memakai izarku. Falihada udia binafsi oleh karena itu mutaati dengan sendirinya. Harusnya takonak tubi izari. Ya, secara bahasa, secara nahu harusnya takonak tubi izari pakai bak. Namun di sini riwayat di usul manuskrip semuanya biro riba nggak ada pakai biizari ya. maka ini berarti mutaati dengan sendirinya ya jadi pakai izar maka beliau pakai izar sejenis sarung kemudian long dress ya, kemudian pakai kudung hmm, tiga kain yang dipakai mau keluar rumah ada khimar ada komis kemudian ada izar Sumang tolak tu kemudian aku berangkat ala istrihi di jejak Nabi, mengikuti jejak Nabi. Hatta ja'a al-baqi, ternyata Nabi datang ke baqi, kemudian berdiri. Kemudian lama berdiri, kemudian mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali. Jadi nah, sini dalil kalau doa di makam angkat tangan. Ya, doa di makam itu dengan angkat tangan. Suman harfa setelah itu Nabi balik kanan. Nah, fan harf tuh aku pun balik kanan. Nah. Uh, eh, fasok anak jalan cepat. Fasok tuh maka aku jalan lebih cepat. Uh, ya, Faharwal tuh, Arwal tuh itu lari eh, lari-lari kecil. Uh, ya, Faharwal Nabi eh, lari-lari uh, kecil. Faharwal tuh aku pun lari-lari kecil. Fahdor, fahdor tuh. Nabi sampai rumah, aku pun sampai rumah. Hmm. Oh, atau maaf, ahdor ternyata maknanya bukan sampai Eh, tujuh fa'ahdar fa'ahdar eh, itu al-ihdar al-adu uh, eh, al-adu adu itu ya, lari fa'ada fa'adautu fa'ada nabi lari fa'autu aku pun lari fahuwa maka adu itu fauqa harwalah lebih dari di atasnya lari-lari kecil fasabaktuhu fatakhaltu aku bisa lebih dulu dari nabi sehingga aku masuk rumah duluan Falaisa ila an tajatu maka jedanya tidaklah kecuali aku sekedar berbaring fadakhala lalu Nabi masuk. Ya, masuk rumah kemudian copot-copot uh, baring Nabi datang. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malak ya Ais. Ada apa engkau wahai Ais? Hasyan Robiyatan. Lihat catatan kaki. Hasya Robiyah Ya, ya a'is fatushin wa dhamuha. Ya Aisyah boleh, ya Aisyah boleh. Wa wajahani cariani dua cara baca yang terjadi fikuli murahmat untuk semua tarhim. Ini namanya tarhim. Tarhim bisa aslinya Aisyah tu kemudian Aisyah boleh juga itu dianggap sebagai isim uh, yang berdiri sendiri sehingga ya Aisyah. Hasyan maknanya kotwa waqa'a alika al-hasyu ya, sungguh alaiki al al, Al, hasya. Engkau mengalami hasya. Apa itu hasya? Arabu wa tahyut. Ya, apa? E, terengah-engah. Tahyid, ngos-ngosan. Nah, ya, tahyid, ngos-ngosan. Uh, Arabu itu artinya ya bertambah riba ya karena orang ngos-ngosan tambah dadanya naik turun ya. Eh, alat ya'ridul musrik yang terjadi pada orang yang musrik fi masyihi. Ya, orang yang uh, ngebut dalam berjalan. Al-mutahid fi kalamihi. Ya. Atau demikian juga orang yang orang bisa orang yang ya, yang yang keras perkataannya. Orang yang marah itu juga uh, apa, naik turun min irtifa'in nafas yaitu watawatur tawat e, eh, bolak baliknya bernapas tawatur itu bolak balik silih berganti ini ambil napasnya bolak balik irtifa naik Nah, apa ya untuk napas ya, yukal imroatun hasya wa hasya hasya wa hasyush ya, aslahu min asoba arabwa hasyahu eh, man asalnya adalah man orang yang Eh, asaba eh, hasyahu uh, hasya uh, uh, hasya maknanya adalah paru-paru uh, asoba arabwa hasyahu Rabia artinya murtafiatul batan. perutnya naik. Ya, kenapa kamu tersengal-sengal? Kenapa kamu apa? Terengah-engah, ngos-ngosan. Ya, ya Aisyah Hasyan Rabiyah. Ya, kenapa kamu eh, ngos-ngosan, tersengal-sengal? Kalau Aisyah mengatakan kultulah syekh, tidak ada apa-apa. Nah, maka Nabi mengatakan, ceritakan padaku atau Allah akan bercerita kepadaku. Dan dia adalah alatif Al-Khabir. Dat yang maha lembut dan lagi maha mengetahui. Uh, aku katakan wahai Rasulullah bi abi anta wa ayah dan ibuku sebagai tebusannya fa akhbartukum dan aku cerita. Oh, fa sawat berarti kamu tadi hitam-hitam. Ya aku lihat di depanku. Sawat itu artinya asars ya sosok. Qultu na'am betul. Falahadani fi sadri lahdatan au ja'atni. Lahada uh, eh, bisa pakai takfif, boleh pakai tasdid, artinya dafa'. Nabi dorong. Ya, Nabi dengan eh, dengan tangannya Nabi dorong dadaku lah lahdatan satu dorongan yang itu membuat aku sakit. Ya. Dan Nabi mencela, uh, menegur. Ya, maka Eh, tadi kata Anas Nabi tidak pernah menegur itu bukan berarti sama sekali namun, Nabi pun menegur yang perlu jika dirasa memang perlu ditegur. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.